Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. kakak, kakak, masih juga tidak percaya bahwa aku aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Mesin, Mesin.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 Iphone Rose dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Naga Puspa Kresna. Seri ke-343 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Lucinggan, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Niluh Jinggan menceritakan perihal Jamantara kepada Sakawuni. Menurut cerita Niniluh Jinggan, Jamantara dulunya adalah seorang manusia. Tapi karena dosa-dosanya di masa lampau, maka dalam kehidupan yang sekarang, Jamantara berubah wujud menjadi seekor harimau putih. Dan Jamantara sangat menyesali dosa-dosanya. Dia ingin suatu saat nanti, jika dia sudah mati, maka pada kehidupan yang akan datang, dia akan berubah wujud kembali menjadi manusia biasa. Sakawuni memang melihat keanehan pada tingkah laku binatang buas itu. Sepertinya dia dapat mengerti tentang tata cara kehidupan manusia. membicarakan perihal dirinya. Wajahnya kelihatan murung adik lu. Dan tiba-tiba saja dia bangkit lalu melangkah pergi. Begitulah kakak Uni. Itulah sebabnya dia dinamakan Jamantara. Jamantara artinya kehidupan di masa-masa yang lalu. Oh, sungguh-sungguh suatu cerita yang aneh dan tidak mudah untuk dicerna oleh akal sehat. Itu tergantung dari keyakinan kita masing-masing, Kakak Uni. Ada yang mau percaya, ada pula yang tidak. Tapi bagiku Jamantara sudah menjadi seperti anggota keluarga kami. Dia seperti saudara kandungku sendiri. Dan aku seringkali berhutang budi padanya. Beberapa kali Jamantara telah menyelamatkan jiwaku dari marah bahaya. Seringkali aku berpikir bahwa Jamantara jauh lebih mulia hatinya dibandingkan dengan manusia biasa. Dia jujur, dia berani, dia bertanggung jawab. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dia rela mengorbankan jiwanya demi keselamatan kami. itu tidak begitu luas. Ukurannya kurang lebih empat kali enam depa. Di ruangan yang terletak di belakang pondok itulah, biasanya Empu Lunggah duduk bersemedi. Malam sudah agak larut, ketika Empu Lunggah membawa Arya Kamandanu memasuki sanggar pamujan. Arya Kamandanu duduk bersila di atas tikar pandan yang anyamannya agak kasar. Sesaat lamanya mereka berdiam diri, sehingga suasana di dalam ruangan menjadi hening. Empu Lunggah kemudian meraih sebuah gulungan rontal. Eh, coba enggak. Saya membuat beberapa buah lukisan. Dan saya ingin Angger Kamandanu mengamatinya dengan seksama. Saya ingin tahu, apakah lukisan-lukisan saya ini ada kemiripannya dengan garis-garis yang Angger lihat di atas lempengan-lempengan batu? Baik, Bapak Lungga. Uh, bagaimana dengan lukisan ini, Ger? Hmm, tepat sekali. Persis sekali, Bapak Lungga. Lukisan ini persis sekali dengan garis-garis yang terdapat di atas empat lempengan batu yang pertama. Uh, apakah Angger Kamandanu tidak salah lihat? Tidak, Bapak Lungga. Saya yakin bahwa lukisan ini sama persis dengan garis-garis di atas lempengan batu. Iya, saya dapat memastikannya, Bapak Lungga. Sekarang saya justru dapat mengingat kembali garis-garis di atas lempengan batu yang sebagian besar telah saya lupakan. Kalau tidak salah, lukisan Bapak Lunggah ini ingin memperlihatkan bentuk-bentuk cakar naga. Benar, benar nggak? Uh, eh, coba perhatikan baik-baik. Bukankah garis-garis ini jika dihubung-hubungkan, maka hasilnya akan menjadi gambar cakar naga? Benar Bapak Lunggah. uh, kalau ini bagaimana dengan lukisan yang ini, Ger? Nah, lukisan ini pun sama persis dengan garis-garis yang terdapat di atas empat lempengan batu yang kedua. Bukankah lukisan ini ingin menunjukkan kalimat-kalimat jurus ekor naga atau petit naga? Benar, benar nggak? Memang lukisan-lukisan ini berbicara mengenai jurus-jurus petit naga. Nah, sekarang yang ini, ini nggak? Ini sudah jelas Bapak Lungga. Lukisan ini jelas menggambarkan tentang kalimat-kalimat jurus Raja Naga. Demikianlah yang pernah dijelaskan oleh Paman Wirot kepada kami. Apakah penjelasan itu cukup mengandung kebenaran, Bapak Lungga? Benar, benar, Ger. Apa yang telah dijelaskan oleh pamanmu Wirot semuanya benar. Kedua belas lempengan batu itu memang merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Karena di dalamnya terkandung ilmu yang sekarang ini sudah langka. Ilmu kanuragan naga puspa ciptaan guru kami Empusasi memang tiada bandingannya di dunia ini. Ilmu ini sangat tinggi. Jarang sekali para pendekar mampu mendalaminya secara sempurna. Nah, Angger Kamandanu, sekarang dengarkan. Apa yang telah disampaikan Paman Wirot memang sudah cukup benar. Dan sekarang saya hanya ingin melengkapi saja apa yang telah dijabarkan oleh Paman Muwirot. Baik Bapak Lungga. kita mulai dengan jurus-jurus cakar naga. Jurus cakar naga terdiri dari empat jurus. Jurus ini lebih menitik beratkan kepada daya serangan. Jadi pada dasarnya jurus cakar naga adalah jurus untuk menyerang. Sekalipun hanya terdiri dari empat jurus, tapi kita dapat memainkannya berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Dan jurus cakar naga ini lebih bersifat terang-terangan. Artinya selalu menyerang dari arah depan. Lain halnya dengan jurus ekor naga atau petit naga, Nger. Jurus ekor naga lebih banyak tipu muslihat. Jurus ini lebih lincah dan mengandalkan pada kemampuan meringankan tubuh. Jurus ekor naga akan menjadi sangat berbahaya jika si pendekar mempunyai kemampuan meringankan tubuh yang sempurna. Nah, selanjutnya adalah jurus Raja Naga. Sepertinya jurus Raja Naga jauh lebih rumit, Bapak Lungga. Rumit dan aneh. Memang, memang, Ger. Jurus Raja Naga ini merupakan jurus-jurus pamungkas dari ilmu kanuragan naga Puspa. Jurus ini luar biasa dahsyatnya. Tapi ketahuilah, Ger, sekalipun jurus Raja Naga ini hebat, tapi dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus didukung dan dipersiapkan oleh kedua macam jurus sebelumnya. Jadi sebenarnya ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga jika diibaratkan sebuah sungai, dia akan mengalir dengan tenang tapi menghanyutkan pada tingkat permulaannya. Dan aliran itu semakin lama semakin deras, semakin deras dan akhirnya mencapai puncaknya pada jurus-jurus pamungkas. Ialah jurus-jurus Raja Naga. Uh, maaf Bapak Lungga, kalau demikian ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga tidak dapat dimainkan secara terpisah. Tidak Begitu. bisa, Ger. Tidak bisa. Memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga secara terpisah tidak akan membawa hasil apa-apa. Karena pada dasarnya ketiga macam jurus itu merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hmm. Sekarang saya menjadi lebih jelas, Bapak Lungga. Jadi jurus-jurus itu dimulai dengan cakar naga, kemudian diteruskan dengan petit naga, dan akhirnya ditutup dengan rajah naga. Tepat, Ger. Memang demikianlah yang seharusnya. Uh, sebenarnya saya masih ingin berbicara panjang lebar dengan Angger Kamandanu mengenai ketiga macam jurus ini. uh, tapi saya lihat Angger sudah terlalu lelah Sebaiknya malam ini Angger istirahat dulu. Besok akan kita teruskan pembicaraan ini. Baiklah Bapak Lungga. Terima kasih atas segala penjelasan Bapak. Dan selanjutnya saya menunggu sampai besok. Selamat malam Bapak Lungga. Uh, selamat malam Angger Kamandanu. Selamat istirahat. Malam sudah sangat larut. Udara semakin dingin. Arya Kamandanu memasuki biliknya yang terletak di sebelah ruangan di mana Saka Wuni dan Niniluh Jinggan terbaring dengan nyenyak. Malam itu Arya Kamandanu hampir tidak bisa tidur sepicing pun. Benaknya penuh berisi persoalan-persoalan yang menyangkut ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga. Tapi Arya Kamandanu menjadi sedikit lega Pertemuannya dengan Empu Lunggah membuat harapan itu muncul kembali. Dia berharap suatu ketika nanti akan dapat menyingkapkan rahasia yang terdapat di atas lempengan-lempengan batu. Keesokan harinya, Arya Kamandanu terbangun kesiangan dia buru-buru membersihkan badannya di pancuran air yang terletak di belakang pondok. Sakawuni bergegas menemuinya di halaman depan. Kau sudah selesai membersihkan badanmu, Kamandanu? Sudah, Wuni. Hmm, kulihat kau pun sudah cukup rapi. Ah, aku mau berjalan-jalan dengan Nini Jinggan. Kau ditunggu Bapak Lunggah di Sanggar Pamujan. Kalau begitu aku harus segera menemui beliau. kita lanjutkan pembicaraan kita semalam, Der. Uh, silakan Bapak Lungga. Uh, sebelumnya saya ingin menceritakan perihal sejarah ataupun asal usul mengenai ilmu kanuragan puspa ini. Uh, barangkali Angger Kamandanu sudah tahu siapa pencipta ilmu ini. Menurut Paman Renubaya, pencipta ilmu kanuragan puspa ini adalah Pusasi. Benar, Ger. Memang beliaulah yang menciptakan ilmu kanuragan naga puspa ini. Baik tahap yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Empu Sasi adalah guru kami. Sebenarnya murid-muridnya berjumlah lebih dari 40 orang. Tapi murid-murid yang dianggap berbakat cuma tiga. Pertama adalah saya sendiri. Kemudian Empu Ranubaya dan ketiga adalah Empu Hanggareksa, ayahandamu. Dan di antara kami bertiga, rupanya yang paling berbakat mendalami ilmu kanuragan adalah saya sendiri, Ngir. Bagaimana dengan Paman Ranubaya, Bapak Lungga? Oh, ah, Paman Muranubaya juga cukup berbakat. Tapi sebenarnya dia lebih berbakat untuk mendalami ilmu-ilmu pembuatan senjata. Itulah sebabnya Empu Sasi, guru kami, menurunkan seluruh ilmu kanuragan hanya kepada saya. Memang kami bertiga memperoleh pengertian-pengertiannya secara lengkap, baik tahap yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Pamanmu Ranubaya juga tahu tentang seluk-beluk ilmu kanuragan Puspa tahap yang ketiga. Demikian pula ayahmu. Tapi guru tidak pernah memberikan kunci-kuncinya kepada mereka. Uh, Pamanmu Ranubaya hanya menguasai ilmu kanuragan naga puspa sampai tahap yang kedua saja, Ger. Sedangkan ayahmu hanyalah menguasai tahap yang pertama saja. Lalu bagaimana dengan lempengan-lempengan batu itu, Bapak Lungga? Bagaimana Paman Ranubaya dapat melukiskan garis-garis ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga? kalau memang Paman Ranubaya tidak pernah memperoleh ilmu itu dari Pusasi. Pamanmu Ranubaya hanya bisa melukiskan garis-garisnya saja, Ger. Tapi dia tidak akan mampu menjabarkan apa sebenarnya isi di balik garis-garis itu. Memang benar, Bapak Lungga. Garis-garis itu memang sangat aneh bentuknya. Dan sampai sekarang pun saya masih belum mampu memahami secara keseluruhan. Sepertinya ada sesuatu yang bersifat sangat rahasia. Itulah, Ger ilmu kanuragan naga puspa tidak dapat diamalkan ataupun dibaca secara lahiriah. Ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Ilmu kelakone kan dilaku. Artinya ilmu tidak dapat dipahami secara sempurna jika tidak dilaksanakan. Hanya dapat membaca saja, hanya memahami pengertian-pengertian luar saja belum cukup, lihat. Tapi jika seseorang dapat melaksanakannya, barulah ilmu itu merasuk ke dalam dirinya. Manjing ono jroning kalbu. Artinya ilmu itu sudah merasuk ke dalam diri si pendekar. Merasuk sampai ke tulang sungsumnya, sampai ke urat-urat darahnya, sampai ke daging kulitnya, sampai ke dasar sukmanya dan itulah yang tidak dapat dicapai oleh paman Muranubaya. Hmm. Dengan kata lain, hanyalah Sasi sendiri yang mampu memperoleh tingkatan yang sempurna. Apakah benar demikian, Bapak Lungga? Benar, Ger. Guru Sasi adalah pencipta ilmu ini. Guru adalah penemunya. Karena itu sudah sewajarnya kalau guru menguasainya secara mendalam dan sempurna. Sedangkan kita, murid-muridnya, barangkali hanya mampu menguasai sepertiga atau separuh bagian dari keseluruhan ilmu itu. Mengapa bisa demikian, Bapak Lungga? Bukankah manusia diciptakan sama oleh Yang Maha Kuasa? Ya, memang benar, Ger. Pada dasarnya manusia diciptakan sama. Juga pada dasarnya manusia mempunyai kekuatan yang sama besarnya. Tapi mereka menjadi berbeda karena kesempatan atau nasib. Nasib manusia tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah saya sendiri, ya. Sekalipun bertahun-tahun saya melatih ilmu kanuragan Puspa tahap yang ketiga ini. Namun tahap pencapaian saya masih belum juga sempurna, ya. Masih saja ada kekurangannya. Oh, saya masih belum bisa mengerti Bapak Lungga. Nampaknya ilmu kanuragan Puspa ini aneh sekali. Saya kira Angger Kamandanu perlu membuktikan kata-kata saya ini. Uh, sekarang ikutlah saya, Mir. Baik, Bapak Lunggah. Ali Angger masih dapat mengingat sebagian besar dari lukisan-lukisan tadi. Lukisan-lukisan tadi merupakan kalimat-kalimat jurus. Sekarang cobalah Angger memperagakan jurus-jurus itu di depan saya. Mulai dari cakar naga, kemudian petit naga, dan akhirnya ditutup dengan raja naga. Baik Bapak you. Setelah mempersiapkan Aji Seipi Angin, Arya Kamandanu segera bergerak dengan lincah memperagakan jurus-jurus cakar naga. Untuk sesaat lamanya dia terseret oleh arus gerakan-gerakan jurus cakar naga. Saat berikutnya, dia terseret arus jurus-jurus petit naga. Arya Kamandanu merasakan dirinya dibuang ke sana kemari oleh tenaga-tenaga gaib yang susah dikendalikan. Dan pada saat berikutnya, Arya Kamandanu sudah menginjak ke jurus-jurus yang sangat berbahaya yaitu jurus-jurus Raja Naga. Arya Kamandanu sebelumnya sudah pernah mencoba jurus-jurus itu. Dan kali ini pun dia seperti terseret oleh arus yang sangat kuat. Arus kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan Raja Naga. Arya Kamandanu berusaha untuk melawan arus itu. Namun nampaknya usahanya sia-sia belaka. Dia bagaikan dilempar ke kiri ataupun ke kanan. Bagaikan diombang-ambingkan oleh gelombang lautan dia menjadi merasa kecil, tak berdaya. Kekuatannya seperti tersedot habis dan tubuhnya menjadi lemah. Lemah dan semakin lemah. Oh, oh, tolong Bapak Lungga! lihat, tolonglah saya. Saya tidak dapat menghentikannya. Lihat, lihat, tolong Bapak Lungga! lihat, lihat. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Empu Lungga? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.